Nah, bagi yang hari rayanya Sabtu. Nah, dan memang tidak ada hari raya kecuali Sabtu. 1428 Hijriah. Kita akan melanjutkan kajian rutin setiap ma uh, Sabtu malam ini setelah beberapa pekan lamanya kita tidak hadir di majelis yang mulia ini Insya Allah, maka pada malam hari ini Insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Riyadhus Salihin di mana kita telah memasuki atau telah membahas bab at-taubah. Masih tersisa kurang lebih tiga buah hadis untuk kemudian mengakhiri kita mengakhiri bab ini dan memasuki bab yang berikutnya yaitu bab as-sabr. Kita insya Allah akan membaca ketiga hadis tersebut pada malam hari ini. Semoga dapat menambah iman kita. Qala wa anna Nabi Nujaid bi dhammin nuni wa fathil jim dari seorang sahabat yang kunyahnya Abu Nujaid bi dhammin nun nunnya pakai dhamma Nujaid bukan Najid wa fathi al jim Jimnya pakai fathah, nujaid, bukan pakai kasrah, nujid misalnya. Jadi ditegaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah harakah dari nama Abu Nujaid ini atau kunyahnya. Namanya Imran ibn Husain al-Khuzai. Sahabat ini namanya Imran bin al-Husain al-Khuzai radhiyallahu anhumah anna imra'atan min Juhaina bahwasanya seorang wanita yang berasal dari Bani Juhaina atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hubla min zina datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia sudah hubla sudah hamil dikarenakan zina Dalam hadis ini kita tahu bahwa terjadi pada sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kesalahan-kesalahan dan wanita ini salah satu sahabat sahabiyah salah satu sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan dia sudah hamil disebabkan zina Sahabat bukanlah orang yang tidak pernah bersalah. Tetapi mereka adalah orang yang ketika bersalah cepat kembali. Ketika jatuh pada kemaksiatan, ingat Allah. Dan jujur dalam taubatnya, jujur dalam istighfarnya, jujur di dalam imannya, ini sahabat. Bukanlah seorang mukmin orang yang tidak pernah berdosa. Bukanlah seorang mukmin orang yang tidak pernah berdosa. Bahkan Allah sebutkan di antara ciri-ciri kaum mukminin muttaqin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Yaitu orang-orang yang apabila mereka mengerjakan pekerjaan fahisyah, perbuatan keji, Zakarullah, ingat Allah. Dia ingat sama Allah. Dia takut sama Allah. Fastaghfaru lidzunubihim kemudian mereka meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Wa may yaghfirud dzunuba illallah. Siapa yang mampu memberikan ampunan terhadap dosa selain Allah? Kemudian Allah Wa walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka kaum mukminin tersebut yang jatuh pada kemaksiatan, pada fahisyah, perbuatan keji, lam yusiru, tidak melanjutkan, tidak meneruskan perbuatan kemaksiatannya itu. Jatuh dia pada kesalahan, cepat kembali. Tergelincir dia, cepat dia ingat Allah. Jadi sangat keliru kalau ada asumsi bahwa kaum mukminin yang benar seorang mukmin yang jujur imannya tidak pernah berdosa, tidak mungkin. Itu adalah malaikat yang tidak pernah berdosa, tidak pernah melanggar. Kullu bini Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh anak manusia ini, anak keturunan Adam ini selalu berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqalat kemudian wanita ini berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, asabtu haddan fa'aqimhu alayya." Wahai Rasul, aku telah jatuh pada perbuatan kemaksiatan yang hukumannya itu adalah had. yakni hukuman pidana dalam bentuk dicambuk ya, jika masih bujang dirajam sampai mati kalau dia sudah menikah nah, atau pernah me menikah dirajam perempuan ini menyatakan ya Rasulullah aku jatuh pada perbuatan ini yakni zina maksudnya maka tegakkanlah hukum syariat itu kepadaku sangat luar biasa menunjukkan bahwa dirinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih memilih azab di dunia dibandingkan azab tersebut ditunda nanti di di akhirat. Fada'a fada'a Nabiullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Kemudian Rasulullah memanggil wali, yakni orang tua atau keluarga dari perempuan ini. Dipanggil oleh Rasulullah, disuruh datang. Faqala kemudian Rasulullah mengatakan kepada walinya, ya mungkin ayahnya jika masih ada atau pamannya ya, atau yang lainnya dari walinya. Ahsin ilaiha fa idza wada'at fa'tini. Berbuat baiklah kamu kepada perempuan ini. Berkata kepada siapa? Walinya. Berbuat baiklah kepada perempuan ini, uruslah dia dengan baik, dan jika telah melahirkan datanglah kepadaku. datanglah kepadaku. Fafa'ala fa'amara biha Nabiullah. Kemudian si wali ini pulang dan berbuat baik kepada perempuan ini ya. Diurus dengan baik karena dia sudah mau bertaubat. Tidak kemudian dicaci maki, kamu memang dasar, kamu memang orang kotor, kamu membuat malu keluarga, kamu, kamu, kamu. Sudah. Dia sudah mau bertaubat dan datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keseriusan dan kesungguhan. Rasulullah memerintahkan ahsin ilaiha. Coba perhatikan perintah Nabi ini. Ahsin ilaiha. Berbuatlah ehsan kepada perempuan ini. Berbuat baik, uruslah dia dengan baik Dalam hadis ini ada sebuah faidah fikih yang penting bahwa jika ada seorang wanita jatuh pada perbuatan zina dan dia hamil, maka hukum rajam tidak boleh dilakukan kecuali setelah melahirkan. Kenapa? Karena di perut dia ada janin. Ada cikal bakal manusia. Kalau ibunya terbunuh, maka kemungkinan besar janin juga akan ikut terbunuh maka ditunggu sampai melahirkan. Ini salah satu hukum dalam fikih. Ya, salah satu hukum yang bisa dipetik dalam bab fikih. Fashuddat 'alaiha thiyabuha. Thumma amara biha farujimat. Kemudian perempuan ini ketika telah datang menemui Rasul untuk yang keduanya setelah melahirkan, maka diperintahkan oleh Rasul untuk diikat pakaiannya kencang-kencang ya karena akan dirajam supaya tidak tersingkap auratnya. Nah, karena dia perempuan. Nah, maka suruh ikat baik-baik. Nah, kemudian perempuan ini dirajam. Perempuan tersebut dirajam. Thumma shalla 'alaiha. Kemudian Rasulullah menyolatkan jenazahnya. Menyolatkan jenazahnya. Loh, kalau begitu boleh saat menyolati seorang pezina. Hukum bolehnya boleh, terkhusus perempuan ini karena dia sudah ber, bertaubat. Faqala lahu Umar. Umar bin Khattab sebagaimana kebiasaannya orang yang memiliki kecemburuan yang tinggi dalam Islam dan terhadap Islam ini mengatakan, "Ya Rasulullah, tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat?" apakah engkau menyolati jenazahnya padahal wanita ini sudah berzina? Kata Umar bin Khattab. Qala maka Rasulullah menjawab Laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum Sesungguhnya wanita ini telah bertaubat dengan bentuk taubat yang apabila taubat ini dibagikan untuk 70 penduduk Madinah maka akan mencukupi. Artinya kalau 70 penduduk Madinah berbuat dosa besar ya, seperti zina dan yang semisalnya maka taubatnya wanita ini bisa mencukupi 70 penduduk Madinah. Berarti memang taubatnya benar-benar Sadiqah dia. Dia jujur di dalam taubatnya. Dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kehebatannya. Ini sahabat. Dari mana Rasulullah tahu? Kesungguhan taubatnya. Berita dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu kelebihan sahabat dipersaksikan kesungguhannya. Dipersaksikan oleh Allah keimanannya. Dipersaksikan oleh Allah keikhlasan mereka. Nah. Kemudian Rasulullah melanjutkan wahal wajadta afdala min anjadat binafsiha lillahi azza wajal. Apakah engkau wahai Umar mendapatkan sesuatu yang lebih utama dibandingkan apa yang dilakukan oleh wanita ini? Dia telah menebus dirinya atau menebus keriduan Allah dengan dirinya berupaya untuk meraih ridha Allah dengan menyerahkan dirinya untuk ditegakkan atasnya hukum syariat Allah. Dirajam, tidak main-main. Kalau kita ditempeleng aja mungkin kita takut mundur-mundur. Ditempeleng padahal. Atau kita dipukul dengan tongkat. Ini dirajam hingga mati. Rajam. Nah, ini sudah menikah ini wanita ini. Farujimat katanya di sini, dirajam wanita ini dan mati dia. Nah, makanya disolatkan jenazahnya. Nah, sangat luar biasa. Qala rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh alimam Muslim rahimahullah taala. Dalam hadis ini tentunya ada himbauan bagi kita semuanya yang pertama untuk kita segera bertaubat kepada Allah. Nah, yang kedua kita jujur di dalam taubat kita. Ikhlas, jujur, benar-benar mengharapkan riba Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada sebuah pertanyaan yang sebenarnya sering diajukan kepada para ulama. Kalau di masa seperti kita ini sekarang mana yang lebih utama? Seorang yang berbuat kemaksiatan semacam zina dan yang semisalnya yang di situ ditegakkan hukum had ya, hukum pidana dalam Islam ya. Dia mengaku datang ke walil amr dan mengaku tentang apa yang dia lakukan ya. Ataukah dia menutupi aibnya? Itu kalau waliul amrnya apa? Menegakkan syariat Islam kalau pemerintahnya menegakkan hukum al-hudud. Nah, mana yang lebih utama bagi seorang yang jatuh pada zina dan yang semisalnya yang hukumannya dalam Islam dihukum dengan al-had yaitu hukum tindak pidana yang seperti dipotong tangannya kalau dia pencuri, dicambuk atau dirajam atau ditembak atau dibunuh kalau dia membunuh ya. Kisos. Mana yang lebih baik? Mengaku kepada waliul amr ya, atau menutupi aibnya. Para ulama mayoritasnya menyatakan sebaiknya dia menutup aibnya. Sudah. Nah, ya, sebaiknya dia menutup aibnya dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Siapa tahu Allah mengampuni dosanya. Ini jawaban kebanyakan para ulama dalam permasalahan ini. Tapi kalau ada seorang yang ingin mengaku datang kepada waliul amr, silakan. Ya, silakan. Nah, boleh-boleh saja. Cuma yang lebih baik kata kebanyakan para ulama adalah dia menutup aibnya dan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Wallahu taala alam bisawab. Ada yang perlu disampaikan terkait dengan hadis pertama sebelum pindah ya. belum tentu bersuami. Kenapa? Karena mungkin saja dia sudah pernah menikah tetapi setelah itu dia mungkin karena cerai atau yang semakna dengannya. Nah, jadi gitu. Nah, wali juga belum tentu orang tuanya. Nah, ya, bisa saja orang tua, bisa selain orang tua. Mungkin suaminya sudah nggak mau ngurus, maka yang dipanggil orang tuanya. Banyak kemungkinan terjadinya. Nah, wallahu alam. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب wa yatubullah ala man taba muttafaqun alaih dari sahabat Abdullah bin Abbas yang Allah telah meridai keduanya bahwasanya Rasulullah berkata kalau seandainya seorang anak Adam dari manusia memiliki emas sebanyak eh, selembah lembah lembah itu besar enggak kira-kira nah mana besar dengan masjid Hah? Kalau punya emas tak masjid ini banyak apa sedikit? Hah? Banyak ya. Nah. Sak masjid ini. Nah, ini sak lembah. Nah, kalau ingin tahu besarnya lembah pergi ke arah arak situ. Lihat ke bawah itu. Nah, itu emas tak gitu. Nah, kalau seorang anak manusia punya emas sebanyak itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti dia akan mengharapkan emas dua lembah. Walayam la afahu illa turab dan tidak tidak ada yang dapat memenuhi mulut anak Adam ini kecuali tanah. Nah, ayat uh, hadis ini sama dengan ayat al-hakumut takabur hatta zurtumul maqabir. Ini manusia, nggak pernah puas. Kalau dia masih sebagai kepala seksi, pingin naik menjadi kepala bagian kalau dia sebagai kepala bagian pingin naik berikutnya. Entah dengan cara apa. Halal atau haram. Nah, walaupun dia berbuat yang batil dan berkata yang ba yang batil. begitu juga kalau dia punya uh, toko satu pingin dua. Nah, ini manusia. Anak Adam seperti ini. Tidak akan pernah puas. Nah, sampai kapan? Yaitu tadi, hatta zurtumul maqabir sampai datang ke kuburan. Dalam hadis ini dinyatakan wala yamla afahu illa turab. Tidak ada yang bisa memenuhi mulut Bani Adam ini tadi kecuali tanah. Ya, kecuali tanah. Nah. Ini manusia. Wa yatubullah ala man taba. Dan Allah akan memberikan taubat kepada siapa saja yang bertaubat. Nah, Hadis ini juga berisi himbauan kepada kita untuk banyak-banyak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat seperti ini. Semoga Allah menjauhkan kita dari ini semua. Allah tanamkan di kalbu kita al-qana. Sifat sikap merasa cukup dengan apa yang ada merasa cukup dengan apa yang ada. Diriwayatkan dari seorang sahabat, dia ketakutan kalau meninggal dunia di rumahnya masih ada perabotan dapur. Ya. Takut. Nah, masa begitu satu? Ya karena dia orang yang tahu Allah, karena dia orang yang tahu akhirat, karena dia orang yang kalbunya masih dipenuhi dengan iman. sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait dengan hadis kedua. Ya. Yeah. wajar apabila masih dalam batas-batas syariat. Menjadi tidak wajar apabila menyeret dia keluar dari syariat. Nah, wajar manusia ingin punya rumah yang baik. Seseorang punya rumah yang bagus. Tapi menjadi tidak wajar kalau keinginan dia ingin rumah yang baik, akhirnya dia meninggalkan sholat berjamaah. Menjadi tidak wajar karena keinginan dia untuk memiliki rumah yang baik, kemudian dia menipu, tidak jujur di dalam jual belinya. Dan dan seterusnya. Wajar dia berdagang ingin punya toko yang maju, yang penghasilannya bersih dalam sehari 2 juta. Nah, wajar, masih masih wajar. Selama dia tidak berambisi karena ambisinya dia harus pinjam ke bank sebagai modal. Nah, jatuh pada riba. Nah, dan seterusnya. Masih wajar. Ini kalau pertanyaannya antara wajarkah atau tidak wajar. Belum jawabannya mana yang lebih baik bagi seorang mukmin. Ini belum. Hanya sebatas wajarkah yang seperti itu atau tidak wajar. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang pertama uh, apa tadi? Contohnya ya. Nah, hukum rajam pertama ada beberapa cara. Ada dengan cara diikat orang yang akan dilempar ini tentang orangnya ya. Ada dengan cara dipendam setengah badan ya, supaya dia tidak lari ya. Karena mungkin saja dia lari setelah itu. Akhirnya tambah tersiksa. Maka itu cara yang kedua. dipendam setengah badan, kemudian dilempar. Kemudian dari sisi batu, batu yang tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil tidak terlalu besar sehingga nah tetapi yang sedang. Nah, tidak ada batasan bilangan berapa jumlah batu berakhir dengan meninggalnya orang tersebut. Berbeda dengan cambukan berapa jumlahnya? 80 eh berapa? 100 cambuk. Nah, 100 mi'ata jaldah kata Allah. Mi'ata jaldah 100 cambukan. Nah, untuk mencambuk ada tata caranya juga. Nah, pertama yang dicambuk adalah punggungnya, bukan wajahnya. Kemudian barakallahu fikum cara menyambuknya itu pun diberi eh, batasan tidak boleh lebih dari bahu. Ya, harus setara gini. Nah, begini. Enggak boleh sampai nah. Eh, Ayo. Iya. Ada yang menyatakan ada khilaf sebatas begini, tidak boleh bergerak ini. Begini. Tidak boleh bergerak sampai ke atas ini. Nah, nampaknya cara yang kedua yang lebih tepat. Nah, jadi tetap begini. Nah, nah kira-kira sakit enggak ya? Baru bisa terjawab kalau dicoba. Nah. Nah. Jadi barakallahu fikum. Eh, ya kayu yang dipukulkan. Nah. Kayu. Nah, atau yang semakna dengannya itu cara melakukan rajam atau yang berikutnya adalah cambuk. Nah, kemudian barakallahu fikum tega betul saja. Ya. Masa dirajam sampai maka dari itu Allah menyatakan fala ta'khudkum ra'fatun fi fi dinillah. Janganlah kemudian sikap ra'fah, sikap nggak tega menghalangi kalian untuk menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Memang sudah ditegur oleh Allah, diingatkan. Nah, diingatkan. Karena memang kita nggak tega. Kemudian dalam tata cara rajam sekaligus cambuk itu adalah disaksikan oleh kaum muslimin. Ya, disaksikan oleh kaum muslimin. Lah, inilah sekaligus sebagai jawaban terhadap pertanyaan kedua dengan dia mengaku kepada waliul amar ya maka mau tidak mau sunnah di dalam pelaksanaan rajam atau cambuk itu diumumkan untuk disaksikan oleh taifah minal muslimin ya disaksikan mau tidak mau aib dia ter terbongkar padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menutupi Allah Subhanahu wa taala sudah menutupi aib dia Allah sangat tidak suka seorang sudah ditutupi aibnya dia membukanya, menceritakannya. Ini beberapa dasar yang dijadikan sebagai dalil atau hujah oleh para ulama yang menyatakan sebaiknya dia menutupi aibnya dan bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Nah. Ya. Nah, masih berhubungan dengan tapi kita sebagian atau mayoritas ulama menyarankan kepada umat beragama ini untuk menutup aib. Nah, di dalam realita masyarakat sekarang banyak terjadi wanita hamil di luar nikah baik yang sudah pernah bersuami atau tidak, kemudian digugurkan. Kehamilannya digugurkan. ini bagaimana dengan semuanya yang terjadi? Aborsi. Atau kemudian dia dikawinkan dengan laki-laki yang e, menghamilinya dalam keadaan dia hamil. Sahkah e, perkawinan itu? Iya. Yeah. Untuk yang pertama, barakallahu fikum. Uh, lupa juga nih sampai pertanyaannya. Nah. iya, hukum apa Barakallahu fikum menggugurkan kandungan walaupun dari zina haram hukumnya menggugurkan kandungan walaupun hasil zina haram hukumnya tidak boleh nah yang kedua pertanyaannya tadi oh, dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya apakah sah ataukah tidak terjadi dua pendapat dalam hal ini apakah boleh dinikahkan di saat wanita itu masih hamil ataukah harus menunggu kelahiran yang menyatakan bahwa e, tidak sah pernikahan yang dilakukan di saat wanita itu masih hamil sebelum melahirkan karena memang tidak boleh menikahi wanita dalam keadaan hamil. Oleh karena itu iddah seorang wanita yang dicerai dalam keadaan dia hamil berapa lama iddahnya? Sampai melahirkan bukan tiga bulan. Sampai melahirkan. Wa ulatul ahmali ajalahun ajaluhunna ayyadha'na hamlahunna kata Allah. Dan wanita-wanita yang sedang hamil ketika dia dicerai maka iddahnya sampai dia melahirkan. Atas dasar itu para ulama yang menyatakan tidak sah pernikahan tersebut karena dilakukan di waktu wanita masih hamil berdalilkan dengan ayat ini. Tetapi sebagiannya menyatakan sah. Kenapa? Karena ayat itu hanya berlaku untuk wanita yang mutallaqah, yang dicerai. Sementara ini tidak berbicara tentang perceraian. Sehingga boleh-boleh saja dinikahkan. Nah, dengan lelaki tersebut. Ini dua pendapat dalam permasalahan ini. Namun nampaknya untuk lebih hati-hatinya adalah pendapat yang pertama tadi lebih selamat. Nah, karena hukum asal seorang wanita yang bukan mahram atau yang e, seorang wanita secara umum adalah haram untuk digauli. Haram farji dia untuk disentuh kecuali dengan pernikahan yang sah, pernikahan yang halal. Sementara pernikahan ini masih terjadi perbincangan. Sebaiknya maka apa? ditunda sampai melahirkan wallahu taala alam bisawab ya di Indonesia Insya Allah Kalau dia bertobatnya sungguh-sungguh Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun tidak dirajam Nah walaupun tidak dirajam Nah Insya Allah diterima kalau dia sungguh sungguh di dalam bertaubat. Wa man taba taballahu alaihi. Barang siapa yang bertaubat pada Allah, Allah pasti beri taubat kepadanya. Lu gimana di Indonesia? Kalau dia pingin dirajam, mengajukan permohonan. Kira-kira bisa nggak? <laughs> Namanya tidak bisa karena itu bertentangan dengan HAM. Bertentangan dengan HAM. Doakan mudah-mudahan Allah beri hidayah. Ya, Robert. Hah? Untuk pertanyaan pertama, adanya atau munculnya berbagai kelompok yang hendak menerapkan katanya ya, menerapkan syariat Islam pada kelompoknya sendiri. Jadi kalau ada yang mencuri dipotong, kalau ada yang berzina dia masih bujang dicambuk 100 kali, kalau sudah berkeluarga atau pernah menikah dirajam. Kalau ada yang membunuh ditembak dibunuh juga. Nah, Barakallahu fikum. Apakah yang seperti ini boleh? Jawabannya tidak boleh. Karena yang berhak melakukan itu adalah waliul amr. Nah, tidak boleh. Loh kok bisa? Iya, karena kalau waliul amr itu punya kekuatan. Kalau kelompok, kalau keluar iya, kalau keluarganya rela. Kalau nggak rela, gimana? Kalau nggak rela, keluarganya punya kekuatan juga ya. Keluarganya punya kekuatan sak kampung. Nah, bisa dua kampung, bisa sak kota. Diserang kelompok itu akhirnya apa? Terjadi pertumbuhan darah. Maaf saja besar. Maka dari itu tidak diizinkan kecuali waliul amr yang menerapkan penerapan hukum tindak pidana secara Islam. Nah, Kemudian yang kedua, gimana dengan Aceh? Yang katanya pemerintahnya sudah istilahnya mendapatkan hak istimewa tersendiri dan hendak menerapkan syariat Islam. Jawabannya saya jawab pertama secara realita dulu. Realitanya pembohong mereka itu. Orang-orang gam itu pembohong tidak akan pernah mereka akan menerapkan syariat Islam. Bagaimana mau menerapkan syariat Islam? Lawong anggotanya mencuri ternak orang-orang lemah, mencuri kebun-kebun masyarakat, merampok bis-bis yang lewat. Ini syariat Islam yang mana ini? Nah, belum berdiri negaranya sudah berbuat zalim, apalagi sudah berdiri nanti. Nah, Ya. Ini satu contohnya. Ini realitanya. Tapi kalau secara ini kalau terjadi oleh pemerintah pusat diberi otonomi daerah dan diberi izin untuk menerapkan syariat Islam. Diberi izin. Punya kekuatan mereka karena pemerintah di provinsi tersebut. Maka silahkan karena sudah dapat izin dari pemerintah pusat. Nah, untuk menerapkan syariat Islam. Silahkan. Nah, tapi tidak mungkin. Tidak mungkin sebagaimana alasan yang sudah saya sebutkan tadi. Wallahu taala alam. Nah. Hah? Zina. Dinasarkan ke ibunya. Dengan ayahnya bukan mahrum Bukan mahrum dan tidak mendapatkan waris Barakallahu fiik. Hah? Yang boleh. Dinikahi juga syubhat, tidak boleh. Barakallahu fiik. Ya. Yeah. Allah Yang jelas riba besar dosanya. Besar. Tidak menutup kemungkinan dia lebih besar dari zina. Tidak menutup kemungkinan dia lebih besar dari zina. Nah, padahal zina sudah sangat besar. Nah, barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Ya. Yeah. diizinkan oleh pusat diberi kewenangan untuk menerapkan syariat izin benar iya boleh hari raya <laughs> ah. gitu ya <laughs> Ya itu pertimbangan politik saja. Sebaiknya ini beda antara rajam dengan saum ya, dengan beda antara rajam dengan hari raya. Nah berbeda karena rajam itu uh, karena hari raya amal jama'i sifatnya dan tidak mengandung uh, mafsadah seperti rajam. Nah para fikum. Jadi sebaiknya tetap Pak Gubernur mengikuti bapak-bapak yang di pusat sana pemerintah pusat. Ya. Fadal. Thank you. ya lebih besar itu sudah kesimpulannya itu lebih besar ini nah, lebih besar dari zina nah. <laughs> diserahkan kepada waliul amr nah serahkan pada waliul amr nah kalau ada orang menyatakan hadis rasul itu sama seperti puisi ya, padahal itu adalah wahyu ya, dikhawatirkan keimanannya sudah pailit sudah habis dikhawatirkan tapi jangan kemudian ente pergi ke sana ente kafir jangan bilang nah, itu lain lagi hukumnya ya hukum teori dengan hukum praktis berbeda nah ada syarat-syaratnya nah itu berbahaya dan sekarang bertumbuh tumbuh berkembang banyak itu yang seperti tadi itu nah banyak sekarang. Dari beberapa organisasi yang katanya di atas Al-Quran dan Sunnah didirikan dalam rangka me memerangi uh, memerangi apa? GBC. Katanya nah. Allah mustahil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah iman kita, Allah jauhkan kita dan duriah kita dari berbagai macam kesesatan. Loh kok bisa dinyatakan itu lebih besar dari zina? Ya. Karena mengandung makna kekufuran. Ya. Jangankan sampai pada kekufuran, perbuatan bid'ah, ya, bid'ah dalam perkara amalia ibadah itu lebih dicintai oleh syaitan dibandingkan kemaksiatan lebih dan dosanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lebih besar. jadi jangan dianggap remeh masalah ini. Nah, mudah-mudahan apa yang kita kaji Kaidah menyatakan dia telah keluar dari Islam, tapi untuk diterapkan ya butuh rongsen, butuh cek darah, butuh Nah, butuh uh, apa lagi? Nah, apa interview perlu ditanya lagi. Nah, secara misalkan dalam ilmu kedokteran diputuskan kalau begini-begini berarti obatnya begini. Nah, ada ciri-ciri ini pada orang tersebut. Tapi untuk langsung diputuskan bahwa orang ini harus pakai obat ini dan harus dioperasikan harus dicek dulu rongsen, betul nggak? Harus dicek darah di lab dulu, lab ini ini ini ini, betul nggak? Kan begitu. Nah, ah, sama juga dengan masalah ini. Secara kaidah dia telah keluar dari Islam. Tapi untuk menerapkan bahwa hukum dan fonis bahwa dia telah keluar dari Islam ada beberapa persyaratan. Serahkan kepada ahlinya. Ya. Sudah biarkan aja. Doakan mudah-mudahan dapat hidayah.